بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله نيت تعلم تعليم لفاد الاستفادة سألة مسبي كتاب الله سنة رسوله والدلالة على الخير فقال لا بمعنى تنبيهون Membahas taqdimil imamah wa sifatil imam al-matlubah membahas tentang siapa yang didahulukan untuk menjadi imam dan sifat imam yang baik atau yang dicari dalam sholat berjamaah maka sebelumnya kita sudah <clears throat> membahas bahasanya seseorang didahulukan untuk menjadi imam bisa dengan tempat, bisa juga dengan dengan sifat. Dengan tempat yang pertama adalah al-wali, penguasa. Maka dia berhak untuk menjadi imam di daerah kekuasaannya. Dan yang kedua juga adalah as-sakin. Yani orang yang menepati tempat tersebut. Baik menepatinya dengan memiliki atau juga menyewa atau juga meminjam. Maka orang tersebut berhak untuk menjadi imam di tempatnya, di tempat tinggalnya daripada yang lain kecuali orang yang memberikan pinjaman rumah lebih berhak daripada orang yang menempati rumah itu sendiri. Dan juga Al-Imam Ar-Ratib. Termasuk yang didahulukan karena sebab tebat adalah Al-Imam Ar-Ratib. Yani imam yang sudah dijadwalkan. Jadi sudah mempunyai jadwal menjadi imam di masjid ini, di musola ini. Maka dia ketika dijadwalnya lebih berhak daripada yang lainnya. Walaupun yang lainnya itu adalah afqah, akro ataupun yang lainnya. Itu yang didahulukan karena sebab tempat. Dan yang didahulukan karena sebab tempat, falahu an yataqaddam walahu an yuqad yuqaddim ghairah. Dan yang didahulukan karena sebab tempat, boleh dia sendiri yang maju sebagai imam. Tapi juga boleh dia mendahulukan orang lain. Sedangkan yang berhak karena sebab sifat afqah, aura, azhar, asbak fil Islam karena sebab tempat maka karena sebab sifat maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam dan dia tidak boleh mendahulukan orang lain. Jadi dialah yang maju. Jangan mendahulukan orang lain. Kalau dia memang didahulukan karena sebab tempat. Ada ini Allah al-matlub yang dianjurkan yang diatur oleh agama dalam salat berjemaah seperti ini. Tapi bagaimana hukumnya? Kalau seseorang misalnya tidak berhak menjadi imam, tapi dia maju aja untuk menjadi imam. Padahal orang lain lebih ada afkah, ada biasa. Orang biasa tidak punya ilmu. Dia aja yang mau menjadi imam. Padahal dia ya bukan mukaddam bil makan. Ya, kalau dia mukaddam bil makan dia memang lebih berhak. Maka hukumnya akan menjadi makruh. Jadi orang yang mendahulu mendahului orang yang berhak untuk menjadi imam hukumnya apa? makruh. Yang muktamad mutlakon, baik sholat biasa ataupun sholat jenazah. Karena dalam sholat jenazah, itu beda nanti tertibnya untuk menjadi imam. Dalam sholat jenazah yang berhak untuk menjadi imam adalah keluarganya. Al-akrab fal-akrab. Yang lebih dekat dan yang lebih dekat orang tuanya, anaknya, kemudian saudaranya. Mereka keluarga yang lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi juga mereka boleh mendahulukan orang lain dalam sholat jenazah. Jadi yang mu'tamad, walaupun dalam sholat jenazah, kalau ada orang lain yang menyerobot untuk menjadi imam, tetap hukumnya makruh, tidak haram. Cuma dalam sholat jenazah ada khilaf. Itu yang muktamad. Tapi ada pendapat Imam Abu Mahromah yang mengatakan kalau dalam sholat jenazah maka hukumnya haram. Jadi tidak boleh orang lain untuk menyerobot jadi imam tanpa didahulukan oleh keluar keluarganya. Jadi keluarga mayit itulah yang berlebih berhak al-akrab al akrab kalau orang lain menjadi imam ketika itu tanpa diberikan izin oleh keluarga, maka hukumnya haram menurut Imam Abu Mahroma dan makruh menurut yang muktamad. Yang muktamad tetap juga makruh. Tapi kalau dalam sholat selain sholat jenazah, maka tidak ada khilaf di antara mereka hukumnya makruh. Ya hukumnya mak makruh. Maka kita teruskan. Yang mukaddam bisifa kemarin sudah kita baca al-afqah, al-aqra, ya al-azhad, summa al-aura, summa al fil hijrah, summa al fil is, Islam, sumanna nasib yang punyai nasab yang mulia. Sekarang kita lanjutkan tambihun. Al-adlu walau mafdulan aula minal fasik. Orang yang adil, walaupun dia sebenarnya tidak mempunyai keunggulan dalam sifat. Minal aula lebih utama minal fasik daripada orang yang fasik. Wa ingkana afkrah au akhra. Walaupun orang yang fasik tersebut lebih pagi ataupun lebih akhra lebih banyak Al-Qur'annya atau lebih fasih Al-Qur'annya. Jadi ini poin-poin yang perlu juga diketahui untuk mengetahui siapa sih yang berhak untuk menjadi imam. Setelah kita sebutkan mukaddam bin makan, mukaddam bin sifat, tapi ang. Itu salah satunya catatannya ini. Orang yang adil lebih berhak daripada orang yang yang fasik. Walaupun orang yang fasik itu fagi atau warok. Ya kalau warok bukan fasik sebenarnya. Walaupun misalnya kita katakan fagih, bisa jadi orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ya khususan fi akhir zaman yang mana Rasul SAW dalam hadisnya mengatakan Allah la yansur hadzal din bi rajul fajir Allah Subhanahu wa taala akan menolong membantu agama ini agama Islam dengan sebab rajul fajir dengan sebab orang yang keji orang yang fasik dalam riwayat yang lain fasik kok bisa ya orang fasik itu punya ilmu dengan ilmunya dia menguatkan agama. Dengan ilmunya menyebarkan agama. Dengan ilmunya memberi nasihat dan dakwah di mana-mana. Tapi orang tersebut tidak mengamalkan ilmunya sendiri. sendiri Sehingga dia itu dicap sebagai orang yang fasik. Padahal ilmunya dia itu bermanfaat untuk orang banyak sekali. Dan agama dengan ilmunya menjadi kuat. Tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat seperti lilin dibakar tapi tidak memberi manfaat dengan dibakar kepada orang lain tapi juga tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri bahkan membakar dirinya sendiri. Nah, jadi kita katakan bisa jadi orang tersebut orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga dihukumi menjadi fa fasik. Ada orang yang lain orang bodoh, tidak punya ilmu, tapi orang adil. Siapa yang lebih berhak? yang lebih berhak adalah al-adl. Dikatakan sini orang yang adil walaupun tidak punya sifat yang unggul lebih berhak daripada orang yang fasik. Yang selanjutnya al baligh Orang yang baligh aula minas sobi. Yang baligh lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang sobi. Yang belum bah. Sobi yang dimaksud adalah yang belum balih. Karena kalau yang menjadi imam belum balik, nanti hukum sholat berjamaahnya diperselisihkan bainal ulama. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang belum balik tidak sah menjadi imam. Itu sebagian ulama. Dan itu pendapatnya imam mazhab tiga. Semuanya mereka mengatakan tidak sah kalau yang belum balik menjadi imam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sah. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi satu kabilah. Ya, yang mana kabilah itu masuk Islam di saat itu juga di tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mereka mengucapkan syahadat masuk Islam, disitulah mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai imam mereka ketika mereka sholat berjamaah. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk menentukan ya Muhammad tentukan untuk kami imam kami ketika kami sholat di desa di kampung kami. Di situ langsung Rasul SAW menunjuk Amr bin Salimah. Amr bin Salimah ini ketika itu masih belum balik. Bahkan dikatakan umurnya tujuh tahun. Tujuh tahun tapi diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam. Padahal ketika dia sholat menjadi imam yang menjadi makmumnya termasuk diantaranya ayahnya sendiri. Bahkan kakeknya sendiri juga ada, ibunya sendiri ada di situ, orang-orang tua dan dia menjadi imam belum balik, maka ini hadis dalil oleh diambil dalil oleh Imam Syafi'i bahwasanya orang yang belum balik tetap sah untuk menjadi imam dengan dasar hadis ini. Ini untuk rot untuk menjawab daripada pendapat mazhab yang tiga yang mengatakan yang belum balik tidak sah untuk menjadi imam. Tidak sah untuk menjadi imam ya. Kalau sholatnya sih yang belum balik, sah tidak sah? Sah kalau kalau mumayyiz bukan mutlakon. Sah kalau mumayyiz. Tidak sah kalau belum mumayyiz. Jadi kalau belum balik, hukum sholatnya sah. Dengan catatan kalau mumayyiz. Dengan memenuhi syarat-syarat sholat. Dia wudhu, wudhunya sah. Sholat di waktunya, menutup auratnya. Dalam keadaan suci dari najis. Maka jika anak yang belum balai dan dia memaya sholat dengan semua syarat ada semua rukun dilaksanakan, maka hukum sholatnya dihukumi sah. Tapi yaitu untuk menjadi imam apa boleh atau tidak boleh itu hukumnya. Ya, yang Imam Syafi'i mengatakan bahwa tapi lebih baik, tapi lebih baik tidak usah dijadikan sebagai imam. Lebih baik yang balai aja yang menjadi imam. Untuk apa? Khurujan minal khilaf. Untuk keluar daripada khilafnya ulama. Karena kalau anak kecil nantinya yang menjadi imam, akhirnya menurut mazhab yang lain berarti sholatnya tidak, sholatnya makmum itu yang tidak sah. Kalau sholatnya imam sih tidak masalah. Sholatnya makmum nantinya dianggap tidak sah. Walaupun itu sah menurut mazhab syafi'i. Kan lebih baik kalau kita bisa itu, kalau kita bisa, kita mampu, kita sholat, kita ibadah, yang dianggap sah menurut semua ulama. Itu lebih baik. Daripada kita sholat sah menurut mazhab syafi'i tapi tidak sah menurut mazhab yang lain. Sah menurut imam syafi'i tapi tidak sah menurut ulama yang lain. Masih diperselisihkan. Ya lebih baik kita keluar dari khilaf ulama yang kita bisa mendirikan ibadah semua ulama menganggap ibadah kita adalah sah itu lebih baik maka makanya oleh karena itu Imam Syafi'i di sini mengambil kesimpulan bahwasanya al-baligh aulah minas sabi Wa in kana afqah. Walaupun sobi itu afqah. Walaupun sobi itu lebih fagih. Kadang-kadang anaknya pinter kan? Kadang-kadang anaknya fagih, tapi orang tuanya, ayahnya sendiri tidak punya ilmu. Kadang-kadang ada. Ada di satu kampung di situ ada seorang yang belajar ke Mesir. Di Arab tapi ya. Belajar di Mesir, di Azhar. Zaman dulu. Masih kecil, masih muda. Masya Allah. Pulang. Dari Mesir setelah kuliah selesai, belajar selesai semuanya tamat. Menjadi orang alim. Menjadi da'i. Ngajar. Yang hadir ribuan. Sampai pertama kali dia mengajar itu sampai ayahnya nangis. Kenapa kok ayahnya nangis? Bukan karena terharu. Ya biasanya mungkin, biasanya normalnya terharu ya. Itu Masya Allah. Kalau kalian membuat orang tua kalian terharu karena kalian bisa ngajar, da'i, itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan orang tua. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati orang tua daripada orang tua melihat anaknya menjadi dai. Orang tua melihat anaknya mengajar, dakwah, memberi nasihat. Itu orang tua paling senang. Dan itu sudah terbukti, Masya Allah. Karena dulu sebelum kemar berangkat ke Madinah, sempat disuruh untuk mengajar. mengajar zubat lagi, tidak tanggung-tanggung. Padahal masih belum jadi ustadz. Nah tahunya didengarkan dari balik pintu. Dan kita tahu kayaknya kok ada yang ngintip-ngintip. Setelah ngajar, Farhan sampai meneteskan air mata. Anak senang nanti ngajar tadi. Yang kepingin tahu bisa apa Itu kesenangan yang tidak ada yang melebihi dari itu bagi orang tua. Dan itu dan Ustazah ternyata juga bilang senangnya ya. Al-Walid Abu Yah dulu. Kalau semuanya nanti sudah pulang semuanya bisa pisah ngajar, alangkah senangnya. Dan e, itu yang menyenangkan. Begitu juga ketika kalian bisa dakwah, bisa ngajar, bisa itu sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Maka Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Maka tadi si orang tua tadi ternyata bukan karena terharu. Ditanya kenapa menangis? Nanti terharu senang melihat tidak. Dia ternyata mengembalikan kepada dirinya sendiri. Anak ah, ini bodoh, sedih. Kok anak-anak punya anak bisa, kok anak tidak ngerti. Kok anak tidak bisa seperti dia, so. orang tua semangatnya. Tidak lama setelah itu dia siap-siap bergegas menyiapkan tasnya berangkat ke Azhar berangkat juga untuk belajar, masya Allah. Ini semangatnya orang tua. Dan belajar pulang sampai pinter jadi dai. Mana kalau ada sekarang kan ah, sudah. Ah, penting anak ya biasanya sudah cukup anak ini sudah jadi seperti ini sudah seperti kamu tahu. Yang penting anak kepingin punya anak jadi orang soleh, jadi orang pinter. Kalau anak tidak bisa jadi ustadz ya minimal anak punya anak Cuma sangat-sangat mengecewakan. Kadang-kadang anaknya pun yang diharapkan juga tidak. Sudah diharapkan sama orang tua, mengeluarkan biaya, capek-capek, mikirin. Bertahun-tahun, ternyata juga tidak jadi. Ya ini na'udzubillah. Ini semoga tidak ada di sini. Insya Allah semuanya jadi. Jadi kita katakan bahwasanya yang lebih atau yang baleh lebih berhak untuk menjadi imam daripada sobi. Walaupun sapi itu lebih fa faji. Kenapa likarahatil iktidak bih? Karena makruh. Dikatakan sini karena makruh bermakmum dengan anak yang belum baleh, Walaupun sah dalam madhab syafi'i. Tapi makruh karena hurujan min khilaf. Seperti mana kita katakan tadi. Dan yang selanjutnya. Al-mukim awla minal musafir alladhi yaksur. Mukim lebih berhak untuk menjadi imam daripada musafir yang menggosor sholatnya. Ya kadang-kadang kan kalau di situ ada sholat jamaah di antara mereka ada yang musafir, ada di antara mereka ada yang mukim. Yang musafir ini mau gosor. Kalau dia mau gosor bersajamaah bersama mereka, maka yang mau menggosor harus harus jadi imam kalau dia mau gosor sholat. Tidak bisa yang mukim jadi imam, yang mau gosor sholat jadi karena sholatnya mau geser dua rakaat. Yang jadi imam mau sholat empat rakaat gimana nantinya? Nah bisa termasuk syarat daripada sholat goser adalah harus tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya itmam. Dengan orang yang sholatnya empat rakaat tidak boleh bermakmum. Walaupun di akhir sholatnya. Imam sholat dan dia mukim salat sampai empat rakaat selesai tasahud akhir mau salam tahu-tahu datang musafir mau bermakmum dengannya dan niat gosar boleh Nggak boleh walaupun hanya bermakmum sebentar sebelum salam aja nggak boleh kalau dia bermakmum ketika itu tetap harus salat berapa tetap harus salat empat rakaat kalau itu ya memang terjadi dan dia tak tidak tahu kalau di itu adalah imamnya mukim kadang-kadang kan tidak tahu Kadang-kadang dia tahu, nyangka dia musafir, bermakmum di belakangnya, niat goser Kalau tidak tahu tidak masalah. Jangan tahu ya. Kalau tahu jelas ini mukim. Sholatnya parokan tidak apa-apa. Anak tetap sholat di belakangnya. Tapi anak mau goser Kalau mau imam parokan juga. Ya tidak masalah. Tapi ini mau goser Tapi dia mau bermakmum dengan mukim. Tidak boleh. Hukumnya kalau tetap dia memaksa ketika itu. Hukum sholatnya. Tidak sah. Batal tidak sah. Ya, tapi kalau dia tidak tahu dikira musafir, sholat di belakangnya, dia niat gosar. Ternyata sholatnya empat rakaat. Loh, kok sudah dua rakaat kok masih berdiri? Apa hukumnya? Batal apa tidak? Tidak. Harus dia sholat menambah dua rakaat sehingga menjadi empat rakaat. Tidak apa-apa kalau dia tidak tahu karena dia menyangka itu adalah musafir. Jadi kalau dia tidak tahu, boleh bahkan juga taklik. Kalau lebih baik taklik aja. Kalau dia tidak tahu. Kalau imam ini gosar, ana juga sholatnya gosar. Kalau imam ini itmam, ana sholatnya itmam. Jadi seperti ini juga boleh. Jadi kalau nanti imamnya ternyata gosar, gosar. Kalau imamnya ternyata imam, ya tetap harus itmam. Tetap harus empat Rokat. Yang penting di sini dikatakan kalau misalnya di situ ada orang yang mukim, ada yang musafir, mau gosar. Biasanya kita-kita ini biasanya yang mau gosar didahulukan untuk menjadi imam karena dia adalah mau sholat dua rakaat, sedangkan makmumnya mau sholat empat rakaat. Nanti salam imamnya ya makmum menambah. Tapi lebih baik dikatakan di sini lebih baik yang jadi imam mukim aja. Biarkan musafir jadi makmum, biar sholatnya itmam empat roka empat roka dikatakan sini al mukim aula minal musafir alladhi yaksur tapi kalau misalnya dia memaksa untuk menjadi imam ya tidak masalah kita katakan tapi hukumnya mak makruh kalau dia mau gosar gosar dengan orang lain kan bisa al ama kal al ama kal orang yang buta satu tingkatan, satu derajat dengan orang yang bisa melihat. Kalau semua sifat sama ya. Setelah semua sifat sama, antara akma dengan basir, ada orang buta, ada yang tidak buta melihat. Semua sifatnya sama. Lebih baik mana? Apa yang buta? Apa yang bisa melihat? Sama. Kalbasir. Tingkatannya sah jadi mau yang akma boleh, mau yang basir boleh. Karena masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya dan juga masing-masing punya kekurangan. Al-a'ma kekurangannya apa? Nggak bisa ngelihat. Bisa jadi dia sujud, sujudnya di tainya kucing. Karena dia nagli dan seterusnya. Bisa jadi dia arah kiblatnya sah, bisa jadi dia tidak menutup orot tahun ada ngelihat dia tidak tah dan seterusnya ada kekurangan. Tapi dia punya kelebihan yaitu apa? Lebih husu Biasanya orang nggak bisa ngelihat husu sholatnya karena anda melihat macam-macam. Ya kan? Kalau kita sholat melihat gambar, melihat semut berjalan, berapa ini ya kakinya ini tidak macam-macam sudah nah tapi orang yang bisa melihat punya kelebihan tadi sebaliknya ama dia bisa tahu bagaimana arah kiblat dia tahu nutup aurat tidak tahu najis atau tidak najis tapi kekurangannya kurang hu khusyuk karena bisa melihat makanya ulama mengatakan khususnya Imam Ghazali kalau andai kata dia melihat ketika dalam keadaan sholat itu tidak husu, maka lebih baik dia memejamkan matanya. Kalau memang memejamkan mata lebih husu. Karena husu ruh as-salat. Husu itu ruhnya salat. Dan salat pahalanya sesuai dengan kadar husuknya. Berapa ukuran husuknya itulah pahala yang dia dapatkan. Jadi kalau dia sholat dengan memejamkan mata dia lebih husu, lebih baik memejamkan mata. Walaupun aslinya yang sunnah Melihat apa? Yang sunnah. Melihat tempat su sujud. Melihat ke bawah tempat sujudnya dia. Itu yang sunnah. Fil asal, aslinya. Tapi bisa berubah menjadi makro Ya kan? Kalau di tempat sujud yang dia lihat, ada sesuatu yang membuat tidak khusyuk. Ada gambar. Bahkan jangankan gambar. Ada garis-garis warna-warni. Sejadah warna-warni itu bikin orang tidak khusyuk kayak pelangi ini ya. Bayangannya ke langit, hayal. Jadi karena itu makruh. Bisa bahkan haram memelek atau melihat ketika dia sholat dalam keadaan sholat bisa haram kalau dia memandang kepada yang haram dalam keadaan sholat bisa memandang yang haram misalnya maka ketika itu hukumnya melihat haram memandang ketika itu hukumnya ha jadi bisa makro, bisa haram, bisa sunnah, aslinya sunnah melihat ke tempat sujud. Tapi juga bisa juga sunnah memejamkan mata. Yaitu kalau mendapatkan dirinya husuk. Kalau memang lebih husuk, pejamkan mata. Lebih baik kalau misalnya melek tidak husuk. Makanya dikatakan sini idil awal karena orang yang pertama yaitu amah. ahsa lebih husuk. Li adam nadarihi ma yushilu. Karena dia tidak melihat sesuatu yang membuatnya tidak khusyuk. Wasani orang yang kedua siapa? Al-Basir, ahfad, lebih bisa menja menjaga litajannubihi al-khabas karena bisa menghindari daripada na najis. Ini stawau fi jami'i ma taqaddam ukhri. Jika misalnya mereka semuanya sama dalam semua sifat. Dan mereka semuanya berebutan untuk menjadi imam. Ana aja yang imam. Enggak ana. Enggak ana aja. Ana afkoh. Ana juga afkoh. Ana hafal minhat. Ana juga katanya. Jadi semuanya sama. Ini kalau. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Latos pernah di waktu perkumpulan ulama di Mesir. Ada Bahsul Masail. Dan tatkala mereka akan melaksanakan sholat, mereka bingung, siapa yang mau jadi imam? Ini ulama-ulama semua yang hadir. Termasuk diantaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atwas. Hanya mereka sepakat. Karena ini kan perkumpulan ulama. Yang jadi imam mereka akan dilihat itu siapa. Dan mereka sepakat. Siapa yang bisa menghitung dengan cepat sunnah sholat sampai 200. Dialah yang menang. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Atwas yang menyebut dengan cepat sunnah-sunnah sholat sampai 200. Dalam satu waktu ya dalam satu waktu 200 cepat dengan cepat kita masih bingung dulu murojaah dulu tapi Abdullah bin Umar Hayat dalam satu perjalanan di kendaraan ngobrol sama murid-muridnya ayo kita coba ngitung sholat sunnah-sunnah sholat itu semuanya yang ada berapa sih dihitung lebih dari seribu sunnah seribu sunnah dalam sholat so. itu kalau diamalkan berapa pahalanya itu seribu kali sepuluh minimal dilipat gandakan kan ada Habib Abdullah bin Wahyan. Tidak mau buang-buang waktu hatta di perjalanan. Murajaah, mutala'ah, muzakarah. Ya, apalagi di waktu hadir. Apalagi di waktu di rumah. Maka di situ Habib Ahmad bin Hasatos akhirnya menjadi imam. Termasuk menjadi imam sampai diundang oleh Syekhul Azhar. Dan terkenal namanya Habib Ahmad bin Hasatos ketika itu di Mesir. Jadi ala kulihal kadang-kadang orang rebutan. yang jadi imam, mana yang jadi imam. Ada sebagian diceritakan juga rebutan gitu. Tapi ini malah rebutan sebaliknya. Rebutan untuk tidak menjadi ente yang menjadi imam. Entah ente aja. Dan itu salah sebanyakan seperti itu. Sebenarnya kesabanyakan salah seperti itu. As-salaf yatadafa'un fi satu asya. Salaf itu yatadafa'un saling melempar kepada yang lainnya. Tidak mau menolak untuk diberikan kepadanya. Fi salah satu asya dalam tiga hal. Pertama adalah fil imamah ini. Yang pertama fil imamah untuk menjadi imam. Jadi mereka lebih senang tidak menjadi imam. Jadi lebih senang jadi makmum. Tidak enak jadi imam itu. Jadi imam khusuknya kurang. Dia lebih perhatian dengan makhrajnya, berbagus suaranya, tartilnya, tajwidnya ya. Fasihnya oh, berusaha. Padahal apa yang dia baca ketika dia menjadi imam beda dengan apa yang dia baca ketika sendiri sholatnya kan. Akhirnya timbul juga penyakit yang namanya ria, ndak enak. Ketiga, ndak husu, ndak bisa memaham, merasapi maknanya dengan sempurna. Makanya kasir minasalam ndak suka menjadi imam. Habib Ali Al-Habsi mau jadi imam. Habibullah bin Masyatiri, Yah Maliki juga tidak mau jadi imam. Jadi lebih enak jadi makmum, dengarkan suara imam. Bisa merasapi maknanya lebih sempurna. ndak berusaha menjaga suaranya, menjaga tampilannya adalah oleh karena itu salaf saling melempar kepada yang lainnya untuk menjadi imam. Inti aja yang jadi imam, inti, inti aja inti. Kadang-kadang sampai seperempat jam, inti, inti, inti. Itu sampai seperempat jam baru selesai. Bahkan ke diantara mereka kadang-kadang terakhir sudah sudah ribut-ribut inti-inti. Sudah inti aja yang jadi imam sekarang nanti anak yang jadi imam sholat asar. Nah Akhirnya dikatakan, kalau ente mengatakan seperti itu, kalau begitu anak tidak mau sholat jamaah sama ente. Kenapa ente yang bilang seperti itu? Ente mengatakan nanti anak sholat asar, anak yang jadi imam. Berarti ente masih menganggap diri ente masih hidup sholat asar. Berarti ente tulul amal, panjang, panjang angan angannya ente panjang. Masih menyangka ente hidup. Kalau gitu anak tidak mau sholat sama ente. Biasanya orang yang panjang aman angannya pasti sa'a amaluhu akan jelek amalnya. Mulai sekarang tidak mau sholat sama yang Jadi rebutan untuk tidak menjadi imam. ya tadabaun fi salah satu asya. Pertama fil imamah. Kedua fil qadha. Untuk menjadi qadhi. Untuk menjadi hakim. Itu mereka saling menolak. Ah, itu si fulan aja lebih pantas. Si fulan. Kasir minhum. Imam Sufyan Sauri. Imam Sufyan bin Uyaina ada Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya seterusnya. Mereka berusaha lari daripada menjadi hakim atau menjadi qadhi. Ya, dan ketiga adalah fil fatwa untuk menjadi mufti, memberi fat, fatwa. Jadi kalau dimintai fatwa, mereka melempar kepada tanya aja si fulan. Nanti kalau kita pergi ke fulan, fulan yang itu juga mengatakan, tanya yang lain aja, jangan tanya sama anak. Nanti yang lain juga begitu. Ya, tanya yang lain aja, itu lebih pintar daripada anak. Kalau kita kan enggak. Eh, di eh, sini kalau tanya jangan sama itu, sama anak aja tanyanya. Sebaliknya. Nah, jika misalnya mereka berebutan untuk menjadi imam dan mereka sifatnya sama, tingkatannya sama. Kalau tadi kan sudah dijelaskan yang lebih ini, yang lebih didahulukan si fulan yang punya sifat ini, punya sifat ini. Tapi jika mereka sifatnya sama, ukhri'ah. Diundi. Jadi undian dulu sebelum sholat. Undian. Nanti yang keluar undiannya berhak dapat hadiah menjadi imam. Musibah menjadi imam. Yang kedua, <clears throat> yasihu iktida'u bali bisabi. Lakinahu makruh sudah disebutkan tadi. Sah bermakmumnya orang yang balik bisabiyin dengan orang yang belum balik. Lakinnahu makruhun, tapi hukumnya makruh kama nassu alaihi buaiti. Wa qala Sabrun Mirsi innahu mu'tamad dan pendapat itu adalah yang mu'tamad. Wa dzakara sahibu rahmatil ummah, pengarang kitab rahmatil ummah yang menyebutkan pendapat mazhab empat. Semuanya disebutkan dalam kitab rahmatil ummah. Di situ disebutkan bahwasanya annal a'imma asalasah, imam yang tiga selain Imam Syafi'i kalau mereka mengatakan la yasihul ibtida'u bihi. Tidak sah bermakmum dengannya dengan siapa? Dengan sobi. Fil fardi dalam sholat yang wajib. Waktalafat riwayat anhu finafal. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam sholat sun sunnah. Yang ketiga yasihu iktida qaim bi qaid. Sah seseorang bermakmum dengan orang yang duduknya, yang sholatnya, yang sholatnya duduk. Jadi orang berdiri, sholat, bermakmum dengan imam yang sholatnya duduk. Jadi sah itu, boleh. Boleh apa nak boleh? Ya boleh. Jadi imamnya sholat duduk. Tapi makmumnya sholat sendiri. Mau sholat itu adalah sholat yang wajib ataupun itu adalah sholat yang sunnah. Kalau orang yang sholatnya sholat yang sunnah kan boleh sholat ketika itu dengan posisi do, duduk. Bahkan juga sholat dengan posisi berbaring juga bo, kalau itu sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib tidak boleh kecuali bagi yang tidak mampu untuk ber. Bagi yang tidak mampu berdiri sholatnya duduk. Apa boleh dia menjadi imam? Yang makmum berdiri dikatakan boleh biqaid. Wa kadza bimuttaji. Imamnya di masjid sholatnya berbaring. Makmumnya semuanya ber 100 sok berdiri, imamnya aja yang berbah. Wa mustalqin. Apa mustalqin? Terlentang. Jadi imamnya terlentang sholatnya. Jadi ambil bantal, <laughs> kasih guling, sholat jadi imam. Yang lain belakangnya makmumnya, sholatnya semuanya ber hukumnya sah. Boleh. Tapi lebih baik jangan. Masa imamnya sholatnya berbaring. Berbaring aja tidak pantas. Tertib, duduk aja mungkin orang masih aneh melihatnya. Imamnya sholatnya duduk. Ya, artinya lebih baik imamnya sholatnya yang berdiri aja. Yang mau sholat duduk biarkan jadi mak Jadi sah semuanya ya. Kenapa kita katakan sah? Karena tidak ada penghalang. Yang menjadi penghalang itu kalau sholatnya imam, sholat yang wajib diulang. Itu tidak boleh dia menjadi imam. Jadi kalau sholatnya wajib diulang, sholat dengan tayamum, sholat jabiro, ada jabi, jabiro, sholat apa lagi yang wajib diulang, atau sholat Eh, fagidut tahuren hurmatan lil wajib diulang. Tidak boleh jadi imam itu. Walaupun makmumnya sama keadaannya dengannya. Harus sendiri-sendiri sholatnya. Tidak boleh ini menjadi imam. Ya, ini dikatakan tidak ada penghalang. Jadi boleh imam menjadi sholat duduk, boleh imam sholat berbaring, boleh bahkan terentang Yang keempat, yasihu iktida'ul adl bil fasik. Sah orang yang adil bermakmum dengan orang yang fasik. Tadi kan dikatakan sah, tapi hukumnya apa? Tadi kan makruh sudah dikatakan tadi. Jadi yang adil lebih berhak daripada yang fasik. Ya, kalau sebaliknya gimana? Lakin ma'al karoha. Sebagaimana kita katakan, kalau yang lebih berhak ya untuk menjadi imam tidak dijadikan sebagai imam tapi diterobos aja orang lain menerobos jadi imam maka hukumnya mak tapi sah. Seperti ini sah orang adil bermakmum dengan orang yang fasik. Lakin ma'al Bahkan ya Sayyidina Abdullah bin Umar pun pernah sholat berkali-kali. Sholat di belakang Hajjad bin Yusuf. Orang yang zalim. Orang yang fasik. Membunuh bahkan kasir minas sahabat. Banyak sahabat dibunuh di tangannya. Hajjad bin Yusuf. Ya. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar belakang di belakangnya jadi makmum. Sholat di belakang Hajat bin Yusuf. Siapa yang tidak kenal Hajat bin Yusuf? Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan wakafa bihi fasikon. Sudah cukup Hajat bin Yusuf itu sudah cukup untuk dicap sebagai orang yang fasik. Tapi Sayyidina Abdullah Umar sholat di belakangnya. Berarti menunjukkan sah. Sholat di belakang orang yang lakin ma'al Hai sulam yahsa Jika tidak takut akan fit. Artinya kalau dia takut fitnah, maka hukumnya hukumnya tidak mak. Jihai sulam yahsa fitnah ini untuk menyebutkan atau menentukan hukum makruh. Makruh kalau seseorang bermakmum di belakang orang yang fasik. Makruh ini kalau dia tidak takut fit. Tapi kalau dia takut fitnah, kalau dia tidak sholat berjamaah dengannya, nanti menimbulkan fitnah, dia akan dipenjara, dia akan dimusuhi, akan difitnah, segala macam. Maka tidak apa-apa sholat di belakangnya dan hukumnya ketika itu tidak makruh kalau takut fit. Wagilla yasih. Wagilla ya, ya alik tijabi. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah bermakmum dengan orang yang fasik. Kama fi Fathul Mu'in. Sebagaimana pendapat ini disebutkan di kitab Fathul Mu'in. Wa yahrum alal wali nasbuh dan haram bagi penguasa nasbuhu untuk melantiknya menjadi imam. Tidak boleh dilantik jadi imam di masjid ini, di musola ini. Dan dia adalah orang yang fasik. Wa in sahahna salata khalfah. Walaupun kita katakan sah. Salat di belakangnya. Lianna waliyal amr ma'murun bimura'atil masalih. Karena pejabat dituntut untuk memperhatikan maslahat-maslahat umat maslahat-maslahat orang-orang. Walaysa minha dan bukan termasuk maslahat mereka an yuki an nasfi makruh menjadikan orang-orang sholat di de di belakangnya orang yang fasik yang berarti akhirnya mereka melakukan sesuatu yang makruh. Wan nadir wal waqif kal wali fi tahrimi Seperti juga halnya wali hukumnya haram menjadikan orang fasik menjadi imam, begitu juga an-nadir yang mengurus wakaf, an-nadir yang mengurus yang mengurus wakaf ma'had, wakaf Madrosa wakaf di situ. Dia pengurusnya, maka haram dia menentukan orang yang fasik untuk menjadi imam. Ya. Wal wajib orang yang mewakafkan. Wa in wallahu ahadun lam tasihat tauliah Dan jika dia diberi jabatan sebagai imam, lam tasihat at tauliyah itu tidak sah pengangkatannya dijadikan sebagai iman. Wala yastahik al-ma'lum dan tidak berhak untuk diberikan ga, gaji. Maklum ini gaji. Wa misluhu kullu man yukrah al-iktida'u bihi. Dan seperti orang fasik, hukumnya sama. Orang yang makruh bermakmum di belakangnya. Kama fi syarhi ramli wa sabramisi alaih. Wa zakara al-bujairimi naklan anil barmawi. Imam Bujairimi mengatakan, menyebutkan dinukil daripada Imam Barmawi. Anahu yahrum ala ahlil khair wa sholat. as sholatu khalfal fasik wal mubtadi. Bahwasanya haram bagi orang yang baik, terkenal orang baik, terkenal orang soleh, untuk sholat di belakangnya orang fasik, bermakmum di belakangnya. Kenapa? Atau mubtadi atau orang yang ahli bid dan semisal keduanya. Kenapa? Li'annahu yahmilu nas ala tahsinil bihim. Karena itu bisa membuat orang-orang husnudon dengan imam tersebut oh ternyata ulama itu bermakmum dengan si fulan padahal si fulan itu fasik misalnya atau mub tadi ahli bid'ah jangan-jangan berarti orang itu orang baik berarti jangan-jangan bid'ahnya betul jangan-jangan mungkin dan seterusnya membuat orang husnu yang kalau mereka husnudon akhirnya dikhawatirkan mereka ngiku yang kelima al infirat indah Ibn Hajar afdal min jamaah khalfa Hanafi. al infirat sholat sendiri. sholat sendiri menurut Ibn Hajar lebih utama daripada sholat berjamaah tapi imamnya Hanafi. Imamnya bermadhab Hanafi. Au fasik atau imamnya fasik. Jadi andai kata sholat berjamaah imamnya yang menjadi imam adalah berbeda mazhab atau imamnya bermazhab Hanafi. Hanafi lebih baik sholat sendi atau imamnya fasik lebih baik sholat atau imamnya ahli bid'ah lebih baik menurut Ibn atin la yukafar biha. Tapi dengan bid'ah yang la yukafar. Tidak dijadikan dia itu sebagai orang yang kafir. Bid'ah bisa bid'ahnya menjadikan dia kafir. Bisa bid'ahnya tidak menjadikan dia kafir. <clears throat> Layu yukafar biha kamu mu'tazili seperti orang mu'tazilah, warafidi orang syiah. Walaupun sebenarnya bermacam-macam, orang syiah ada yang ada yang bid'ahnya tidak sampai kafir, ada bid'ahnya yang tingkatannya. Mungkin ada 12 macam, 12 tingkatan atau lebih. Yang paling ringan al-imamiyah. Di Yaman masih banyak. Ya, paling ringan. Ya, beda-beda sedikit aja. Mungkin dia hanya mengunggulkan Imam Ali bin Abi Thalib daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru Imam Ali. Baru kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Beda-beda sedikit. Terus waktu azan juga ditambah hayya ala khairil amal. Biasanya di Yaman kalau mendengar azan, ah itu berarti Si Syiah imamiyah, ah yang paling ringan. Ya, tapi kalau ah yang tingkatannya lebih berat-lebih berat, bisa menyebabkan seseorang menjadi kah? sampai mengatakan, oh Jibril keliru mengambil wahyu. Pastinya itu kepada Sayyidina Ali, tapi keliru kepada Sayyidina Muhammad. Nah, itu. Ya, itu bid'ah yang mengafirkan. Bid'ah yang berarti dia murtad keluar dari agama. Oh Sayyidina Abu, Abu Bakar itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat Rasul. Bid'ah dan mengafirkan. Karena itu ada di Al-Quran. Izqala li sahibihi Ketika Rasul mengatakan kepada temannya, siapa ke temannya? Sahabatnya. Dikatakan sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok orang Syiah mengatakan bukan sahabatnya? Berarti kah kafir, menentang apa yang ada di dalam al Sayyidatuna Aisyah dikatakan begitulah ya, perempuan yang jelek. Maka dengan seperti itu hukumnya kafir kalau diyakini. Ya, tapi kita melihat dohirnya aja kalau kita tidak tahu Ya anggaplah tidak kita kafirkan karena tidak gampang untuk mengafirkan orang kan. Kalau kita mengafirkan orang tertentu bahaya. Kalau ternyata kenyataannya dia di sisi Allah tidak kafir maka kalian yang akan menjadi kafir. Itu seorang. Wah ente kafir padahal dia kafir. Ente yang jadi kafir. Nah, jadi tidak sembarang perlu tahqiq, perlu kepastian, perlu dia bersaksi atau mengaku yang ada saksi dan seterusnya perlu dimintai taubat dan seterusnya. Jadi kalau dia kita tidak tahu, jangan suka mengafirkan. Atas si tidak, tidak gampang kita mengafirkan. Wahabi apalagi juga tidak gampang kita mengafir. Walaupun kita katakan salah, aliran yang sesat, ya, aliran yang tidak istiqomah, tidak lurus. Tapi jangan gampang kita mengafirkan. Jangan jadi seperti mereka. Kalau mereka wahabi, sebentar-sebentar syirik, sebentar sebentar kafir. Ziarah kuburan, kafir. Tahlil, kafir minta doa di kuburan kafir. Mereka gampang kafir. ya itu yang di ya tidak salah Rasul mengatakan. Jadi mereka sendiri yang akhirnya kafir sebenarnya. <clears throat> Jadi di, dikatakan tadi ya ke, ke bid'ah yang diungkapkan oh, Rafidi wa mujassim. Apa mujassim? Mujassim adalah kelompok orang yang menganggap bahwasanya Allah sebagai Tuhan mempunyai bentuk. Hanya mempunyai tangan. Karena ada di dalam Al-Quran. Ya Yadullahi fauqa aidi him. Oh, berarti Allah punya tangan. Ya. Kullu syai'in halikun illa Allah wajhullah. Berarti yang nyebut sendiri siapa di sini? Allah. Berarti punya Allah. Ya, mereka adalah mujassimah. Tapi mereka apa dianggap kafir atau tidak tergantung. Ya, cuma ke mujassimah di sini yang dikatakan tidak kafir. La kafar biha contohnya mujassimah. Tapi dengan catatan ya kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita, tangan manusia. Allah punya wajah tapi tidak sama dengan wajah, itu tidak sampai kafir. Tapi kalau mengatakan, ya Allah punya tangan, sama seperti tangan kita ini, itu kafir. Allah punya wajah, ya sama seperti wajah kita, berarti kafir. Tapi kalau berbeda dengan tangan makhluk, tangan manusia, berbeda dengan wajah makhluk, wajah manusia, bid'ah tetap salah. Ya, karena itu harus diartikan dengan arti yang benar. Atau minimal itlak jangan diartikan punya wajah Allah, punya tangan. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mukhalaf, mukhalifun li khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan mah. Kalau dikatakan punya tangan berarti akan sama dengan mah. Makhluk Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah ini mujasima Jadi kalau mujasima yang tidak kafir, bolehlah dia sholat dan sah sholatnya boleh juga menjadi imam, tapi tetap kita katakan mak makruh. Yang keenam ikhtara asubki wa man tabi'ahu karamli intifa'al karaha ila ta'adzarat jama'a illa man tukhrah illa khalfa man tukra khalfahu. Imam Subki memilih pendapat yang mengatakan seperti Imam Romli juga yang mengatakan bahwasanya tidak makruh. Kalau memang tidak ada jamaah lagi, kecuali di belakang orang yang makruh sholat di belakangnya. Jamaah hanya satu. Sholat berjamaah hanya satu. Tapi sholat berjamaah itu imamnya makro untuk menjadi imam. Imam fasid. Wa imam ahlu bid. Atau mungkin berbeda mad, mazhab. makro makruh semuanya. Atau juga sobi mungkin makro juga menjadi imam. Nah, gimana? Tidak ada jamaah yang lain. Kalau ada jamaah yang lain, lebih baik jamaah yang lain. Di sini dikatakan kalau tidak ada jamaah yang lain gimana? Sudah tidak makruh. Sholat aja di belakangnya. Kalau tidak ada jamaah yang lain, cuma satu jamaah aja, ya sudah. Lebih baik sholat berjamaah daripada tidak berjamaah. Walaupun imamnya sebenarnya mak. Ini pendapatnya Imam Subki dan ini pendapatnya Imam Romli. Tapi berbeda pendapatnya Imam Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar mengatakan tidak, lebih baik sendiri sholatnya. Jadi kalau memang mereka imamnya adalah imam yang makruh untuk menjadi imam, imamnya beda mazhab, imamnya bid'ah, imamnya sobi, maka lebih baik sholatnya sendiri. Kalau tidak ada jamaah yang lain. Nah, sebagaimana disebutkan sini. Bal hiya minal infirat. Maka ketika itu sholat berjamaah lebih utama daripada sendiri. Menurut Imam Suki dan Imam Romli, Wajazama Ibn Hajar Anaha la tazul hina idin. Ibn Hajar mengatakan tidak hilang hukum makruhnya ketika itu. Balil infirat abdul minha. Bahkan sholat sendiri lebih utah utama daripada sholat ber Yang ketujuh. La yukrahu an ya'umma sahsu qawman fihim abuhu. Tidak makruh seseorang menjadi imam untuk kaumnya, untuk orang-orang. Fihim yang diantara mereka tidak lain adalah abuhu ayahnya sendiri wa akhuhu al ak ada saudaranya yang lebih kakaknya sendiri abangnya sendiri jadi apa ini nanti golil adab akhirnya kan kita katakan tidak ada masalah apalagi apalagi kalau memang dia lebih berhak sifatnya lebih berhak sifat nah masalah walaupun yang di belakang ayahnya sendiri kakeknya sendiri juga saudara besarnya sendiri dan seterusnya. Kalau memang dia lebih berhak. Ya, tapi kalau saudaranya yang lebih berhak dan juga ayahnya, ya tentunya dia dahulu. Jadi dalam hal ini, ya, kita tidak melihat itu adalah orang tua, tidak melihat itu adalah saudara besar. Di Anna Zubair radhiyallahu anhu, sholat khalfa ibnihi Abdullah. Sayyidina Zubair pernah sholat di belakang anaknya sendiri yang bernama Abdul Abdullah bin Zubair bin Zubair bin Awam Zubair bin Awam suami daripada Sayyidatuna Asma saudara daripada Sayyidatuna Aih putri Sayyidina Abu Bakar Asin, Salah khalfa ibnihi Abdullah wali amrihi sallallahu alaihi wasallam dan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam Amr bin Salimah ini yang tadi kita sebutkan Amr bin Salimah diperintah ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi imam an ya umma qaumahu qaumnya Wa fihim abuh. Padahal di antara mereka di situ ada ayahnya. Qalahul Bujairimi naklan anil Barmawi disebutkan oleh Imam Bujairimi yang dinukil daripada Imam Barmawi. Mau dibaca satu faedah lumayan ini. <laughs> Sangat panjang. tapi yang akan datang. <clears throat> Sofah Faedah. Al-Faedah Asamina. Faedah yang ke-8. Innal bid'ata idza kanat ma'al insan. Bid'ah <clears throat> idza kanat ma'al insan. Jika ada pada diri seseorang tatamakan min kalbi akan lengket di hatinya wa in zalat min zahiri walaupun akan hilang daripada doh, zahirnya jadi bid'ah bid'ah fil akidah bid'ah dalam akidah seperti si'a dan yang lain-lain Mu'tazilah ya, dan uh, yang lain-lain. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jika sudah ada pada diri seorang itu susah untuk menghilangkannya. Dan kalau misalnya pun dia berusaha menghilangkannya, biasanya tetap akan tampak, tidak akan hilang daripada dohirnya. Jadi sulit. Seperti yang si Asia ini. Karena juga punya keluarga juga, sebagian keluarga ada juga yang Syiah repot. Kita berusaha mengharap mereka itu kembali dapat hidayat, kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan akidah orang-orang tua kita, akidah yang benar. Kita mengharap kepada mereka seperti itu, kita doakan, malah mereka juga menganggap kita yang salah. Mudah-mudahan kalian yang dapat hidayat. Intinya sudah sudah salah kaprah. Orang tua kita ini salah-salah. Tapi tidak apa-apa kalau orang tua tidak tahu. Jadi mudah-mudahan kalian-kalian ini dapat hidayat. dan kasihan sama ente ini. Terus gila ini. Kita malah didoakan untuk dapat hidayat. Repot. Jadi seperti ini tidak bisa dikasih pemahaman, dikasih nasihat, sulit. Karena dia sudah menganggap dirinya yang bisa dikasih nasihat yang merasa dirinya salah. Kalian di sini merasa dia malas belajar, merasa banyak melanggar, dinasihati, buat apa kamu malas, apa gunanya kalian di pondok satu tahun, dua tahun, kalau kamu kerjaannya hanya makan minum aja, mau dapat apa di sini? Tidak baru sadar, oh iya ya, <laughs> namun tidak mau. Kalian ditunggu umat di luar sana, kalian ditunggu untuk memberikan dakwah kepada mereka dan seterusnya Begitu juga yang banyak melanggar dinasihati. Melanggar itu berarti satu bukti kalau dia tidak taat kepada gurunya dan seterusnya. Nasihati. Bisa kembali. Iya ya, Anas mau berubah. Karena merasa bersalah. Tapi kalau seorang tidak merasa bersalah untuk ngasih nasihat. Ya, tidak bisa. Karena dia merasa tidak bersalah. Sulit untuk diberi nasihat. Nah ini sebabnya seperti ini. Jadi kalau sudah ada bid'ah, kecuali mengharap taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi imam ahbabta Allah. jadi sulit hanya kita bisa mengharap hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrul qada wal qadar. Al haqiqah wa syariah mutalazimatan. Menyebutkan tentang qada dan qadar. Termasuk yang wajib kita imani adalah qada dan wa an tu'mina bil qada wal qada'ihi wa qadari. Termasuk wajib kita beriman dengan qada Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi karena Allah. Segala apa yang kita lihat itu semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Tidak ada satu daun jatuh dari pohonnya kecuali dengan takdir Allah, keinginan Allah. Allah yang menginginkan dan Allah yang menentukan. Apapun. Oleh karena itu Imam Ali Zainal Abidin ketika berjalan bersama murid-muridnya di tengah jalan datang orang yang iseng ditempeleng mukanya. Ya bukan iseng ini. Ditempeleng dan lari. Murid-muridnya berusaha mengejar. Tidak usah katanya memang Ali Zainal Abidin. Sini sini tidak usah dikejar, biarkan. Kurang ajar itu orang. Biarkan sambil senyum. Nah, kami tahu tidak kejadian tadi itu orang itu memukul dan menempeleng anak punya wajah? Siapa coba yang menentukan tadi itu? Ketentuannya siapa? Keinginan siapa? Ketentuan Allah. Keinginan Allah. Mereka jawab. Semuanya keinginan Allah, ketentuan Allah. Apakah kamu melihat aku ini akan menolak perintah Allah, ketentuan Allah? Mau memprotes apa yang diinginkan oleh Allah? Ya sudah, tidak usah. Biarkan yang terjadi itu sudah keinginan Allah. Allah yang menginginkan. Kalau kita meyakini ini semuanya ketentuan dan keinginan Allah, hati kita akan luas. Tidak susah dengan apa yang menimpa kepada kita. Baik musibah, musibah fitin, musibah fit musibah fil, har, fil mal dalam harta fil jisim dalam badan kita dalam keluarga kita ada yang meninggal semuanya ketentuan Allah bukan keinginan kita tapi keinginan Allah kalau yang tidak menerima tidak sabar berarti nanti seakan-akan menganggap Allah salah berarti nanti seakan-akan tidak mau menerima Allah menginginkan gini anda tidak mau menerima ya Allah anda tidak mau ini si fulan dapat ini atau anda mau anda dapat musibah ini. Anda tidak mau. Berarti anda tidak mau menerima ketentuan Allah. Bisa kafir, na'udzubillah. Bisa murtad. Tapi kalau seorang menerima dan meyakini, meyakini semuanya adalah ketentuan Allah. Semuanya keinginan Allah. Pasti dia akan terima. Akan luas hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan susah. Dia tidak akan menjadi semangat turun hidupnya semangatnya tidak ada hilang dari dirinya ndak Makanya dikatakan dalam uh, Al-Qur'an apa itu? Kalau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh kalau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh apa dia katakan sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluhu andai kata mereka menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita. Apa yang diberi kepada kita sebagian daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa rasul bahkan juga rasulnya. Jadi kita kalau kita menerima apa keputusan Allah sementara kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan sebaik-baiknya, Jangan ada perasaan menolak sakit atau sumpah dan terima. Karena itu keputusan Allah dan keinginan Allah. Allah akan memberikan kepada kita anugerahnya. Akan memberikan ganti dengan ganti yang lebih besar. Dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberi keputusan dengan keputusan yang membuat kita teraniaya Tidak. Allah tidak akan dolim kepada kita. Allah tidak akan dolim. Masa Allah dolim kepada kita? Tidak mungkin. Allah tidak akan menganiaya kita. Keputusan Allah pasti baik buat kita. Jadi apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Cuma kita tidak tahu di balik itu itu ada apa. Terjadi ini menurut kita tidak baik, tapi sebenarnya kalau itu tidak terjadi kita akan mendapatkan sesuatu yang bahaya. Yang andai kata mungkin kita menyesali nantinya, tapi kita tidak tahu. Semua yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala kita terima, kita meyakini bahwasanya Allah tidak akan mendolimi kita, tidak ada menganiaya kita, pasti Allah kasih sayang kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi kita akan terima dengan baik. Maka itu dah kalau itulah yang wajib kita yakini bahwasanya semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqiqah was syariah di sini sebutkan pertama adalah haqiqah was syariah mutalazimatan. Antara hakikat dengan syariat itu saling satu dengan saling saling membutuhkan. Artinya saling wajib diimani. Hakikat wajib diimani, syariat juga wajib tidak bisa dipisah. Wajib iman kepada hakikat tapi tidak iman kepada syariat salah. Iman kepada syariat tidak iman kepada hakikat salah. Hakikat mengatakan bahwasanya segala sesuatu dengan ketentuan Allah qada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tidak bergerak kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak kita melihat atau mengedipkan mata pun semuanya dengan ketentuan Allah. Wa ma ramaita is ramaita walakin Allah Roma. Dan wa ma ramaita bukan kamu yang melempar. Is ramaita ketika kamu lempar. Walakin Allah Roma. Tapi siapa yang melempar ketika itu? Allah. Ya bukan kita yang memukul ketika kamu memukul, tapi Allah yang bukan kamu yang berjalan ketika kamu berjalan, tapi Allah yang membuat kamu berjalan semuanya Allah. Yang membuat kita minum Allah, buat kita makan Allah, buat kita pergi jalan melek dan mendengar semuanya berbicara semuanya Allah yang membuat kita seperti itu. Semuanya Allah. Itu hakikat yang wajib kita iman. Tapi juga kita wajib iman kepada syari, syariat, fikih, hukum ini seperti ini, hukum ini seperti ini. Kita wajib iman juga dengan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini, faman angkara ihdahuma faqad kafar. Kalau seseorang mengingkari salah satunya, berarti dia kafir. Mengingkari adanya hakikat, dia tidak meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak meyakini itu, kafir apa enggak? Kafir. Tapi juga sebaliknya, tidak iman dengan syariat, mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib. Mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Misalnya. Murtad apa itu? Murtad. Kafir. Kalau dia mengatakan dan meyakini sholat lima waktu tidak wajib, Ramadan tidak wajib, murtad. Itu syariat yang mengatakan bahwasanya sholat wajib. Puasa tapi itu harus digandeng satu dengan lain. Ini diwimani, ini diimani. Oleh karena itu salah satunya kalau di tidak diimani maka membuat seseorang menjadi misalu zalika contohnya man qatala rajulan siapa yang membunuh seseorang dengan dolim sengaja fa idza nadharna ila haqiqah fal qatil siapa wallahu taala ketika orang membunuh sesungguhnya yang membunuh adalah Allah jadi kita yakini yang membunuh bukan orang itu sebenarnya, tapi Allah sebagaimana dikatakan Imam Ali Zainal Abidin. Siapa yang menakdirkan menampar? Sebenarnya Allah kembali kepada Allah karena Allah lah yang menakdirkan orang itu untuk menam, menampar. Jadi buat apa kita marah-marah? Buat apa kita wah, sebel hawa sama orang itu semuanya? Makanya al-sinatul nas aklamul haq. Al-sinatul nas aklam al-haq lidah manusia adalah pena daripada Tuhan. Pena daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kita ngomong gini, itu sudah omongan yang sudah ditulis oleh Allah, yang sudah diinginkan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan kamu ini mukamu seperti ini, oh ini omongan sudah diinginkan oleh, jangan marah, jangan marah, sabar aja, tidak apa-apa. Tapi kurang ajar. Anak dibilang oh, muka anak seperti itu. Tidak apa-apa. Yang yang menginginkan orang itu ngomong seperti itu siapa coba? Anggaplah mungkin kalian punya salah sama Allah dihukum sama Allah dengan dengan ini. Anggaplah itulah anggap malaikat itu menghukum kalian. Karena kalian punya salah kepada Allah. Kita tidak berpantasnya marah. Dan kita tidak sepantasnya untuk membalas. Karena apa? Karena Sudahlah mungkin kita banyak salah kan, kita punya banyak dosa dengan Allah. Sudah memang pantas untuk di dihina, untuk didolimi karena memang kita orang-orang yang dolim. Ya kan? Ya. Dan kita meyakini itu juga bukan karena orang itu yang menghina, yang mendolimi, tapi memang sebenarnya hakikatnya adalah Allah, Allah yang menjalankan Allah yang semua kehidupan ini yang berjalan diinginkan oleh Allah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang membunuh Berarti sebenarnya hakikatnya yang membunuh adalah faman angkara zalik fakut kafar. Oh enggak, bukan orang itu yang membunuh. Bukan Allah yang membunuh, tapi orang itu. Bukan Allah. Kafir apa enggak? Kafir. Karena hakikatnya adalah tapi kalau nanti orang dibunuh, wah kalau gitu orang yang membunuh tidak boleh digisos. nanti wajib digisos karena nanti membunuh, bukan anak. Coba Hakikatnya siapa yang bunuh? Ya Allah, ya bunuh Allah, kisah Allah aja. Kalau ngomong gitu kafir apa enggak? Jadi iman kepada hakikat harus, iman kepada syariat, gisos syariat harus iman juga, harus mau digi. Jangan nanti mengatakan oh Allah yang membunuh, jadi Allah ya. Nah, udah bila. Ya, jadi kafir juga akhirnya. Begitu juga. nanti kok enggak sholat tadi maghrib? Loh, bukan anak yang inginkan anak tidak sholat. Allah ini yang tidak menginginkan. Jangan seperti itu. Kalau gitu ente tidak usah makan, tidak usah minum. Tapi anak ju, nah, kan Allah inginkan. Biarkan aja ju, tidak usah makan. Jadi awit takat zalik langkit angkar syariah. Tapi kalau seorang meyakini itu, meyakini hakikat, langkin angkar syariah. Dia mengingkari syariat. Bian jahat jubason contoh dia mengingkari kewajiban di gisos karena meyakini bahwasanya membunuh adalah Allah dan anallahu wal qatil faqad kafara Yang kedua, kasir minnah man yakul idza sufiya ahadun min maradih. Banyak di antara kita jika sudah sembuh daripada sakitnya mengatakan laula tabib fulani Allah yubarik fi hayatimu. Kalau bukan karena dokter itu, si fulan, laulahu, kalau bukan karenanya mata, mungkin dia akan mah, mungkin anak sudah mati, banyak. Kadang-kadang ngomongan gitu kan keluar. Kalau bukan karena dokter itu, anak tambah parah sakitnya. Memang dokter itu yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah subhanahu wa ta'ala, itu hakikat. Alladhi yud'imuni, wa yaskini, wa idha maritu fahuwa yashfini. Wa maritu. Ya, ini membabil adab aja. Mestinya kalau mau diperjelas, alladhi yud'imuni wa yaskini wa yumriduni wa yashfini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yud'imuni yang memberikan aku wa yaskini memberikan aku mestinya wa yumriduni dan dialah Allah Subhanahu wa taala juga membuat aku sakit tapi karena adab tidak dinisbahkan kepada Allah. Dialah yang, dialah yang memberi aku minum, dialah yang memberi aku makan, kan baik. Siapa yang memberi makan kamu? Allah. Siapa yang memberi minum kamu? Allah lah. Siapa yang buat sakit? Kan tidak enak. Allah yang buat aku sakit. Ya. Jadi tidak enak. Oh kalau gitu hmm, kan tidak enak. Kata-kata akhirnya keluar yang naudzubillah. Allah dolim nanti begitu ya. Jadi karena takut adab sama Allah tidak mengatakan wa yumriduni wa iza maritu dan jika aku sakit fahuwa yasfini dialah juga yang menyembuh menyembuhkan aku padahal sakit juga siapa yang buat sakit juga Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah makanya iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah kalau kamu minta minta kepada Allah kalau minta pertolongan minta kepada Allah jangan minta kepada orang karena orang tidak bisa memberi kalau tanpa tanpa kekuatan Allah, seorang memberi kepada kalian 100 ribu rupiah. Siapa yang menakdirkan orang itu memberi? Allah. Yang menggerakkan hatinya memberi Allah. Seseorang kalau ditakdir atau diberi hidayah, digerakkan hatinya untuk memberi. Tapi dia tidak diberi uang sama Allah. tidak diberi harta sama Allah, bisa memberi. Yang memberinya harta Allah, yang menggerakkan hatinya untuk memberi Allah. Jadi hakikatnya siapa yang memberi? Manusia itu hanya wasi, Kasira. Hanya perantara aja, tapi hakikatnya Allah. Jadi kalau diberi sama orang satu juta, ini buat anak. Ya, anak terima. Tapi anak tidak syukur sama ente ya, karena Allah yang memberi ini ya. Jangan. Kita juga diperintah untuk syukur kepada manu. Man lam yashkurinas, lam yaskuril. Kalau tidak syukur kepada manusia, tidak syukur kepada. Kenapa kita syukur kepada manusia? Sebagai wasilah. Sebab. Bukan sebagai pember pemberi, bukan. Yang memberi hakikatnya Allah. Tapi sebabnya melalui si fulan itu yang memberi. Tapi tetap kita yakinnya memberi Allah. Kita syukurnya kepada Allah, bukan syukur kepada ini semestinya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk syukur juga kepada manusia sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sebab. Ya, ya ini dikatakan di sini. Jadi kalau hati-hatilah kalau ngomong kalau dia mengatakan kalau bukan karena fulan mungkin anak sudah mati, mungkin fulan sudah mati, mungkin anak-anak sudah mati. Jadi dia menganggap yang menyembuhkan berarti Allah, yang menyambat dokter bukan Allah. La taqul hakadha, jangan kamu katakan seperti itu. Allah Taala yaqul. Allah mengatakan wa idza maritu bahwa yasfini dan jika aku sakit dialah yang memberikan kesem. Walakin gul. Tapi katakan Terus dia akan mengatakan apa? Loh kok bisa sembuh ente? Dia kan dari dokter, minum obat, sembuh dari dengan itu. Kok ditanya kok bisa sembuh? Ya kan mungkin biasanya, biasanya orang akan menjawab, ya karena dokter itu. Nah, cuma karena dokter itu akhirnya seakan-akan yang menyembuhkan adalah dokter, bukan Allah. Ya, bagaimana seharusnya kalau kita ngomong? Nah, katakan seperti ini, laula anallah wafaq at-tabib. Laula anallah wafaq at yang membuat aku sembuh, Allah memberi petunjuk kepada dokter itu, sehingga dokter itu memberikan aku obat ini, obat ini. Itulah sebabnya aku sembuh. Anakku sembuh, Alhamdulillah. Berkat petunjuk Allah yang diberikan kepada dokter itu, sehingga anakku menjadi, jadi disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya walaupun, gimana kalau langsung, oh, siapa yang, kok bisa sembuh? Oh ya dokter itu menyembuhkan. Hukumnya gimana? Kalau diyakini, maka hukumnya murtad. Kalau diyakini murtad. Karena bukan dokter yang menyembuhkan. dong, tapi dokter kok yang memberi obat resep. Tetap walaupun dia. Kalau memang dokter yang menyembuhkan siapapun akan sembuh dari penyakit. Enak. Pergi dokter sembuh pasti. Karena dokter yang menyembuhkan. Sakitnya apa? Bisa sembuh. Karena yang menyembuhkan. Tapi berapa banyak orang yang sakit ke dokter bola balik tidak sembuh-sembuh. Malah uangnya habis bangkrut pergi dokter sana seluruh dunia Singapura juga tidak sembuh. Bahkan mati. Padahal pergi ke dokter. Berapa dokter? Yang spesialis 100 dokter waktu Soeharto sakit dihadirkan. 100 dokter yang terbaik. Ya tetap aja Soehartonya mati juga. Kenapa? Karena memang bukan dok, dokter yang menyembuhkan. Tapi Allah. Segala sesuatu Allah. Makanya kalau misalnya segala sesuatu itu bukan Allah, Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, pasti Nabi Ismail ketika itu sudah <clears throat> sudah mati, sudah tersembelih dengan pisau yang sangat tajam di lehernya disembelih, digerak-gerakkan berkali-kali. Bukan itu belum menyentuh, bukan sudah digerakkan, sudah disembelih. Tapi tidak ada bekas sama sekali. Karena apa? Karena Allah tidak mengingin menginginkan. Nabi Ibrahim ditaruh di api yang besar. Tapi apa Nabi Ibrahim terbakar? Karena apa? Karena Allah tidak mengingin. Jadi bukan api yang membakar, bukan pisau yang memotong. Tapi Allah, segala sesuatu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak heran kalau ada orang yang masih takut kepada kegelapan lah. Takut gelap, takut jin, takut ini. Ya, apa takut? Semuanya tidak bisa memberikan madarat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Takut hanya kepada Allah tidak usah takut. Siapa aja tidak usah. Semuanya makhluk Allah. Semuanya tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah. Kalau kalian tidak takut kecuali kepada Allah, meminta kepada Allah, semuanya tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kalian. Karena Allah yang akan menjaga kalian. Dan semuanya tidak bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa takut? Diakini itu semuanya tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini walakin qul laula anallahu waffaqta bil amr ila sahibil amr al awal. Sandarkan segala sesuatu kepada pemilik perkara yang pertama yaitu on wa tagid dan yakini. Camkan di hati kalian annahu la yakunu min khairin au syarrin au naf'in au durrin illa biqada'illah wa masyiatihi. Yakinilah bahwasanya tidak ada yang terjadi daripada kebaikan kejelekan, manfaat, mazharat, semuanya terjadinya hanya dengan qada Allah dan keinginan Allah SWT. Walau jama'u ala an yadurruka bi lam yadurruka illa bi God qad katabahu Allah alaik. Yang awalnya juga lawi al insu. Lawi al jin wal insu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi Buat kata bahwa lak. Andai kata mereka bangsa jin, bangsa manusia bekerja sama untuk memberikan kepada kalian manfaat. Maka tetap mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang sudah diinginkan oleh Allah. Ditulis oleh Allah. Yang tidak diinginkan tidak ditulis oleh Allah. Tidak akan ter walaupun mereka kerja sama. bangsa jin, bangsa manusia semuanya. Dan sebaliknya mereka semuanya bekerja sama untuk memberikan manfaat memberikan bahaya kepada kalian. Tidak akan mereka bi, tidak akan mampu tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebutkan di sini. Walau itama'ul khalqu. Andai kata mereka semua makhluk. Kulluhum. Semuanya. Jangan ada yang sisa. Semuanya kerjasama. Ala an yuharriku fil alam. Hanya untuk menggerakkan di dunia ini zarrah. Semut kecil. Atau sesuatu yang kecil. Zarrah sesuatu yang kecil atau semut kecil untuk menggerakkan sesuatu yang kecil, mereka kerjasama au atau mendiamkan sesuatu yang kecil yang bergerak, didiamkan oleh mereka duna iradatillahi taala tanpa ada keinginan Allah la ajazu anhu. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesuatu yang kecil. Mereka membunuh semut, semut yang kecil. Mereka bangsa jin, bangsa manusia bawa bom, bawa senjata, mau bunuh semut. Allah tidak menginginkan bisa. Tidak bakal hamita. Ya, itu semut. Apalagi manu, apalagi manusia. Jadi kita hanya meminta pertolongan kepada iman kita hanya kepada Allah. Kalau iman kita seperti ini, punya keyakinan, insya Allah ya, kita akan menang lawan musuh-musuh kita. Walau jahat Amerika, andai kata Amerika datang, menyerang. Aruba, Eropa juga, tidak cukup Amerikanya, Eropanya juga bikhazainiha dengan harta simpanan mereka, senjata mereka, perlengkapannya semuanya dikeluarkan. Ala an yughayyiru halan an halin. Untuk merubah satu keadaan dari keadaan ke keadaan yang lain, untuk merusak satu negara, menggempur, menghancurkan. Fa innal ahwal Allah. Yang hanya yang bisa merubah keadaan siapa? Allah Subhanahu ala lahul khalqu wal amru. Allah mengatakan dalam Qur'annya ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan. Dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala segala perkara. Tidak akan bisa seseorang yang bisa menciptakan sesuatu tanpa keinginan Allah. Begitu juga mereka semuanya tidak akan bisa menentukan keadaan tanpa keinginan Allah SWT. Tabarakallahu Rabbul Maha Suci Allah SWT Tuhan semesta. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana